orang-orang kuat adalah diri mereka sendiri. Min hal azal. Sedangkan orang-orang yang lemah daripadanya yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang mukmin. Memang waktu itu muhajirin yang tidak belum belum begitu banyak. Tapi mereka lupa walillahil izzah. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah bagus di surah eh, di tafsir Ibnu Kasir, di tafsir Jalalain jilid keempat halaman 2462 di sana ada. Yang paling bawah di sana ada walillahil izzah. Padahal mereka lupa kekuatan itu hanyalah bagi Allah. Yani kemenangan itu milik Allah. Milik siapa lagi? Wali rasulihi dan bagi rasulnya, walil mukminin dan bagi orang-orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Iya kaum munafik. Awal-awal Islam memang tidak dikenal munafik ini. Setelah Islam mulai merintis, nah setelah Islam ada, ada bermuka dua. Awalnya kan orang menentang terang-terangan. Nah, ini dimulai oleh Abdullah ibnu Ubay. Ini saking kesalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jaid ibnu Arkom yang telah menceritakan bagaimana sikap Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, janganlah kalian memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah hingga mereka bubar daripadanya. Sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Maksud yang lemah orang-orang Islam. Kuat mereka, gitu <laughs> kan. Lalu aku ceritakan perkataan itu kepada pamanku, maka pamanku pun segera melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW Maka Nabi SAW memanggilku Lalu aku ceritakan hal tersebut kepadanya secara langsung. Tapi Nabi sepertinya tidak percaya. <laughs> Itu ya. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Abdullah ibnu Ubay ini dan teman-temannya. Tetapi mereka bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa mereka tidak mengatakan hal tersebut. Ini jadi perisainya alatnya sumpah. Enggak kok, saya enggak berkata begitu gitu kan. Nah, itu. Saya tidak mengatakan demikian. Mereka mendustakan aku. Nah Rasulullah sebagai manusia sifat kemanusiaannya percaya kepada omongan mereka. Ini ini tolong digaris bawahi bahwa Rasulullah sendiri saja tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tidak tahu apa yang ada yang akan diperbuat seseorang terhadap dirinya sebelum dia menerima wahyu. <laughs> Nih, jadi kalau ada orang-orang yang sok tahu, nah ini kecuali memang ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah itu lain cerita. Tapi tidak ngomong-ngomong dan tidak tidak jadi sombong gitu ya. Ilmu kalau presidennya si ini, si ini, begini, si ini. Ramalnya terlalu berlebihan ya. Ini jangan percaya pada ramalan-ramalan itu, pada dukun-dukun. Kahin itu kalau kita percaya, 40 hari kita salat tidak diterima ibadah kita. Jangan lari ke kahin, ke dukun ya. Ini. Akhirnya aku mengalami tekanan yang sebelumnya sama sekali belum pernah aku alami. Jadi si Jaid ini lapor kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah lebih percaya sama Abdullah ibnu Ubay. seorang munafik ini. Akhirnya pada suatu hari aku duduk-duduk di rumah kemudian pamanku berkata, kamu ini tiada lain hanyalah ingin mendapatkan kedustaan dan kemarahan dari Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini apabila datang kepadamu orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusan kepadaku, lalu utusan itu membacakan ayat itu. Lalu berkata, sesungguhnya Allah telah membenarkan kamu, wahai Jail. Ini Jail bin Ibnu Arkom ya. Sedangkan uh, Abdullah ibnu Ubay jelas orang-orang orang munafik atau kaum munafik. Ini bukan bukan hanya eh, yang geram itu bukan hanya Umar saja. Semua saya penggal anaknya sendiri ya Rasulullah sudahlah. Kalau memang ayahku harus ku penggal, biar ku penggal sendiri. Seperti itu ya. Tapi Rasulullah enggak lah. Bagaimana kata orang kalau seandainya dia ku penggal? Kok seorang Nabi tega sama temannya sendiri? Ya Rasulullah masya Allah, masya Allah ya masih masih punya sifat seperti itu. Walaupun dia jahat kepadanya, walaupun orang-orang jahat padanya, Nabi masih seperti itu tolerannya. Allah Rabbi, sifat. Ya. Nah, sedangkan di ayat 9 dan 11 ini berbicara tentang orang-orang beriman. Jadi, di ayat ke-11 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirun bima ta'amalun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rob, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Ibn Kasir, juz ke-28, di halaman 305 dinyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, untuk banyak zikir mengingatnya dan melarang mereka menyibukkan diri dengan harta dan anak-anaknya sehingga lalai, sehingga melupakan zikir kepada Allah. Dan juga Allah memberitahukan kepada mereka bahwa barang siapa yang terlena dengan kesenangan dunia dan perhiasannya hingga melupakan ketaatan kepada Tuhannya dan mengingatnya yang merupakan tujuan utama dari penciptaan dirinya maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi, yakni merugikan dirinya sendiri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan mereka untuk berinfak di jalan ketaatan kepadanya. Untuk itu Allah berfirman di surat Al-Munafikun ini, وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَكُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي ila ajalin qarib. fa asaddaqu akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rob, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat sebentar saja beri kesempatan yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Janji ya Allah, aku akan bersedekah, aku akan berzakat, aku akan ini, akan itu. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh, aku akan berbuat kebaikan. Tapi ya Allah tahu itu adalah ungkapan yang tidak benar. Karena manusia umumnya suka berjanji, tapi jarang menepati. Setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat merenggang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya. Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur. Masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Adapun terhadap orang-orang kafir, keadaan mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di surah Ibrahim ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab wa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajal qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka maka berkatalah orang-orang yang zalim, Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan mengikuti rasul-rasul engkau. Kepada mereka dikatakan, Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Demikian surah Ibrahim ayat 44. Di ya surah Al-Mu'min ayat 99 hingga ayat ke-100 dinyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadahumul ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap engkau, dan aku tidak akan meninggalkannya lagi. Tapi jawaban Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja di hadapan mereka. Ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan dalam surah al munafikun ayat 11, "Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yakni tidak memberi tangguh kepada seorang pun, siapapun bila telah datang saat ajalnya. Dan dia mengetahui terhadap orang yang berkata sejujurnya dalam permintaannya dari kalangan orang-orang yang seandainya dikembalikan niscaya akan mengulangi perbuatan jahat yang sebelumnya janjinya palsu dalam surah Al-Munafikun ayat 11 diungkapkan kembali wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai harta yang cukup untuk mengantarkan sampai ke tempat suci guna menunaikan ibadah haji atau mempunyai harta yang telah wajib dijakati atau untuk infak lalu dia tidak mengerjakannya niscaya dia akan meminta untuk dikembalikan hidup ke dunia lagi di saat menjelang kematiannya. Jadi ayat ini bukan untuk orang yang kafir, tapi untuk orang yang beriman yang jelas-jelas telak. Orang kafir hanya menyesal saja. Jadi jangan dikatakan kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, terbebas dari kewajiban seperti ini. Maka ada seorang lelaki yang memotong. Wahai Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah. Sembarangan kamu ngomong begitu kali ya. Itu ayat itu untuk orang-orang kafir. Bukan untuk orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang-orang yang meminta untuk dikembalikan ke dunia itu hanyalah orang-orang kafir. Orang beriman tidak mungkin seperti itu. Maka Ibnu Abbas menjawab, Baik, kamu jangan so, jangan nyolot dulu, jangan marah dulu begitu kali ya. Aku akan membacakan kepadamu hal yang menerangkan tentang ini dari kitabullah. Lalu beliau menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ahadakumul maut. Saat mau datang kematian, kemudian fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah. Beri tangguh sebentar saja. Janji ya Allah, janji ya aku minasan, aku akan sedekah, aku akan jakat, aku akan ini, akan ini, aku akan jadi orang yang soleh. Tapi janji-janji doang ini hitobnya bukan orang-orang yang bukan untuk ya ayuhannas bukan untuk manusia tapi dikhususkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu tuh khusus. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang dari antara kamu. Lalu orang itu berkata, Ya Rob, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janjimu palsu. Ini ya, mudah-mudahan ya, silahkan dimiliki tafsir Ibnu Kasir juz ke-28. Ada tafsir Ibnu Kasir, ada tafsir As-Subuni, ada juga Jalalain, kalau Jalalain 1 sampai 4 ya. ya. kemudian ada juga nanti uh, Fi Quran atau Buya Hamka atau Al-Misbah itu ya. Nah. Baik, kami berikan kesempatan untuk belajar lagu ya hari Minggu ini surah Al-Munafikun. Ini surah Al-Munafikun kita masih mengkaji. Uh, silakan untuk ibu dan bapak yang tengah belajar lagu. Jadi kita belajar lagunya bukan hanya bergelak-gelik tapi tanpa tahu isinya. Kita sudah tahu isinya kan bahwa surat Al-Munafikun ini berbicara tentang orang-orang munafik sudah jelas ya. 1 sampai 8, 9 sampai 11-nya untuk orang-orang yang beriman diingatkan. Diingatkan jangan sampai kita melupakan Allah. Kan di surat Al-Hasrnya sudah jelas. Janganlah kamu melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, pasti Allah melupakan kamu. Nah ini ya, ya ada berkesinambungan surat Al-Hasr dengan surat Al-Munafikun ini. Walaupun Al-Hasr itu awal-awalnya berbicara tentang orang Yahudi, orang-orang kafir. Gitu. Baik, lagunya lagu salat ya. Hmm, nggak kori. Kalau kori kan uh, eh, angel ya, harus dari awal. Ini langsung aja di ayat ke-9 surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun surah 63. Nanti kita terus teruskan dengan surat At-Taghabun ya. Surat At-Taghabun ini surat ke-64-nya. Jadi ibu dan bapak yang memiliki buku kasir, tafsir-tafsir yang lain kita berlanjut terus ya. Sambil uh, dipahami isinya, maknanya, belajar bacanya juga gitu. Jangan ada kan uh, yang menafsirkan Al-Quran tapi teks Qurannya nggak dibaca itu kurang tepat tetap Al-Qurannya harus dibaca gitu ya ini menerjemahkan pakai bahasa Indonesia pakai terjemahan tapi Qurannya tidak dibaca harus dibaca dulu tafsir ada juga yang orang menggelak klik suara nunduang ditanya isinya apa nggak ngerti juga sama orang yang yasinan aja tapi nggak ngerti isinya boleh yasinan tuh bagus ya hatinya Quran tapi yasinannya yasinnya juga dibaca dipahami isinya Baik ayat yang ke-9 ya. Surah Al-Munafikun surah ke-63. Dan untuk tajwidnya surat Al-Hasr sudah saya buat ya untuk mualaf dan tunanetra. Mungkin bisa diambil saat Sabtu depan ya insyaallah. Sab untuk Sabtu ini yang baru selesai adalah lagu ya Aiuba sama surat Al-Hasr. Lagunya dulu ya. Setelah mm, lagunya nah Minggu depannya tajwidnya silahkan diambil. Surat Al-Hasr tajwidnya ya, ditajwidkan. Seperti ini nanti pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nanti akan dibikinkan tajwidnya. Ya a majaiz jaiz muntasil matobi ketemu alif kan. Ya ayyuha hanya matobi. Kenapa matobi? Ya karena berbaris patah dengan alif. Tetapi matobi ini tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena setelah matobi'i ketemu alif lam tuh, ketemu huruf bertasdid. Ya ayyuhal. Jadi jangan ya ayyuha gitu. Ya ladzi, zinya jadi matobi'i, inanya kosar. Amanu, a-nya mad badal. Amanu, nunya matobi'i. La, mad apa yo yuk? Matobi'i. La tul, lamnya, tunya kosar ya. Pendek, kosor, kosar sama wailah. Zatul lamnya idhar, hukum lamati. Lamati apabila ketemu lam dan ro idrom, lamati ketemu selain lam dan ro idhar. Di sini latul hikum. Latul hinya kosar, kunya kosar. Latul hikum, nimati ketemu alif idhar. Nanti ada yang mau tes tajwid boleh surat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu latul tulhikum amwalukum. A-nya kosar, am idhar hukum mimati amwa waknya matobi'i lu lunya kosar kosor itu pendek amwa lu kosor kunya kosor amwalukum idhar hukum mimati ketemu waw idhar syafawi amwa amwalukum wala a tuh waknya kosar laknya matobi'i ketemu alif mad jaiz pasil tapi sebenarnya bukan ketemu alif ketemu hamzah di lain kalimat tapi kenyataannya seperti itu itu ya. Um, itu bukan alif karena beda beda alif dan hamzah jelas. Kalau alif hanya sebagai pemanjang, sedangkan yang berbaris itu hamzah. Makanya diciptakan Timur Tengah nanti bisa dilihat di atas alifnya ada hamzahnya. Gitu ya. Wala mad jaiz munfasil au huruf lin la eh mad apa? Mad tabi'i auladu kosar kunya kosar auladukum idhar hukum mimati mimati ketemu ain al eh, ikhfa nun mati ketemu ral, al zik hamas. Hamas itu tak mati, bukan hanya tak mati. Tak mati sama kap mati kalau mati. Tapi ada juga huruf hamas yang lain nanti ya. Wala awladukum al zikrillah. lafad Allahnya dibaca tipis bunyi A. Jangan zikrillah. Zikrillah. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah ada huruf berbaris kasroh. Tuh, zikri roknya sendiri tipis tarkik ya wala auladukum azikrillah waman waman banyak kosar banyak kosar waman nun mati ketemu ianya jadi idgom biguna ada berapa huruf idgom ada enam terkumpul dalam yarmaluna idgom dibagi dua satu idgom Biguna hurufnya yan mu ya nun mim wau. Biguna itu apa sih? Diidgomkan, dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Ada juga bila guna, bi dengan la tidak, tidak pakai dengung. Itu bila guna. Biguna disebut juga ma'al guna, disertai guna, disertai dengung. Kalau bila guna tanpa dengung. Itu ya. Wa mai nun mati ketemu ya jadi idgom biguna. Wa mai yaf Fa'al, hukum lam mati idhar. Tuh. Ingat, hukum lam mati ada berapa? Lam fi'il. Karena ini adanya di kata kerja. Lam mati ketemu lam dan ro idgom. Lam mati ketemu selain lam dan ro idhar. Wa may yaf'al. Ya, untuk hari Minggu eh, yang lagu silahkan ya. Bebas untuk uh, lagu. Tapi kelas C yang sudah lancar. Yang kelas B-nya besok Eh, Senin surah Al-Fil masih ya belajar lagu sekaligus terjemahnya sudah tahu kita maksudnya surah Al-Fil sudah tahu kan Kita di, disiapkan untuk kelas B dilatih-latih ya itu. hari ini untuk yang kelas C saja untuk yang lancar ya syukur-syukur sambil berlagu ya seperti ini lagu salat aja jangan lagu kori Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ۖ أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirun bima ta'malun. Itu ya, lagu sederhana aja. Lagu untuk sholat sekedar ya. Baik, dicoba ya silahkan di 85 90 47 85. Ya, tapi yang kelas C syaratnya ya, kalau kelas B besok hari Senin. Jadi ada bagian-bagian, ada ada kelas-kelasnya. Biar uh, sedikit berlagu ya. Berlagu tapi bukan berlagu. Itu tadi Ya ayyuhalladzina atuh. Aknya mad badal ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Khasirun. Wa may yaf'al. Tuh, lamati kata mazal idhar. Wa may yaf'al la zaman asli wa may yaf'al wa may yaf'al faula mad tabi'i atau mad asli ketemu hamzah satu kata satu rangkaian satu kalimat adalah menjadi mad wajib mutasil apa itu mad wajib mutasil mad panjang wajib wajib harus mutasil ya karena nyambung wajib dibaca panjang karena nyambung itu wa may yaf'al zalika faula faula tuh ya itu panjang lima harokat kalau lagi berlagu tambah-tambah dikit jadi enam tidak apa-apa wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa may nun mati ketemu ya idgham guna. wa may yaf'al lam mati idhar ra jadi mad asli zalika Zalika faula tuh faula sama tadi seperti tadi kan madu wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat faula ika humul humul tuh humulnya alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah ada cirinya di atas lamnya ada sukunnya? Kenapa ada sukunnya ada cirinya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu kha. Humul kha mad asli ya humul khasirun mad arid lisukun kalau dihentikan terjadinya mad arid, mad arid lisukun jika dihentikan dan syaratnya ada matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan mana matobinya ru tuh mana kosarnya na matobi'i ketemu satu huruf yang dihentikan fa faulaika humul khasirun kalau dihentikan kalau nggak dihentikan nggak ada kalau nggak dihentikan terus aja Faulaika humul khasiruna wa anfiku begitu diwasal jika disambung. Tapi sebaiknya dihentikan aja karena ada nomor ayat nilainya sama seperti wakaf mutlak. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani Laula akhartani ila ajalin qarib Fa'afsaddaqa wa akum minas salihin Itu ya, Masya Allah ini penyesalan yang tiada artinya Allah Rabbi, kalau sudah seperti ini kan terjadi nggak ada gunanya lagi Itu ya hmm. Wa'ang, wa'nya kosar Wa anto. Dan mati ketemu Pak. Ya Pak, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Ibu Ina Pak Ustaz Ibu, di Jelamba. Di Jelamba. Iya. Mangga silakan. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا Jangan langsung bunyi M Wa ang engnya tetap ikhfa itu. Kalau ketemu fa itu tidak eng langsung. Wa ang bibirnya agak mingkem sedikit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وكن من الصالحين Hanya agak jelas Fa'as Fa'asaddaqa wa akum wa akum minas salihin Fa'as Wa'a. Bukan wakum. Kan alifnya ada tuh. Wa'akum. Iya. Aku. فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'amalun Baik, mau ditanya tajwidnya? Sadaqallahul azim. Eh, Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Mau, mau ditanya tajwidnya? Tajwidnya. Mhm. Uh -huh. Dengerin aja deh Pak Ustaz. Oh, baik. Iya. Iya. Makasih ya, ya Pak Ustaz ya. Ya. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar uh, terjemah perkata ya di talim. Terjemah perkata Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran sama belajar bahasa Arabnya jam 1 sampai jam 5, jam 13 sampai 17. Kalau hari Sabtu kita kan tahsin. Dalam memperbaiki bacaan kita, tahsin itu eh, kita belajar tahajud, ya, belajar makhraj, gitu ya, bacanya yang bagus. Nah, hari Minggunya di, di ditafsirkan gitu. Jadi nyambung enggak? Jadi boleh datang Sabtu, boleh datang Minggu. Alamatnya di mana Pak Ari? Di belakang stasiun Jatinegara ya, di belakang stasiun Jatinegara di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 12, rumah yatim dekat kantor RKM di belakang SMK 5. Dulunya STM bon Bonser ya, STM 3 dulu terkenalnya. Selam dekatnya Masjid At-Taqwa. Dulu At-Taqwa, sekarang At-Taubah ganti nama ya. At-Taubah, suruh taubat gitu ya, suruh ini, ini. Pak Ari, di mana saya mendapatkan CD? Ya, Silahkan ke rumah yatim hari ini ada ya. Untuk tunanetra dan mu'alaf saya sudah siapkan. Silahkan gratis. Tunanetra dan mu'alaf. Tapi mu'alafnya yang baru satu tahun ya. Kalau sudah 20 tahun mah tuh bukan mu'alaf lagi. Ya, tapi boleh aja. Jadi silahkan untuk mendapatkan. Ya apalagi uh, ingin membantu juga silahkan. Karena kita tengah berbagi-bagi. Jadi silahkan untuk tunanetra datang ya. Tapi uh, telepon dulu sebaiknya. Takut... Uh, sudah jauh-jauh datang kemudian CD-nya habis gitu. Ada yang minta kasetnya juga nantilah insya Allah ya. Kalau kaset kan bikinnya susah. Satu jam satu gitu ya. Kan 60 menit. Kalau CD cepat, Nah itu langsung di burn. Pakai Nero udah jadi gitu. Cepet ya bikinnya. Di kopi. Dan silahkan apa yang sudah ibu dan bapak miliki perbanyak di kopi di tempat masing-masing. Disebarkan. Gitu. Jadi eh, belajar membacanya dulu belajar tahsin, a i u ba ya gitu kan. Jangan sampai kita uh, belajar Al-Qur'an tapi kita tidak paham, tidak bisa membacanya. Nah, silakan e, nah ini lagu seperti ini sudah bisa didapatkan di rumah yatim ya, berupa CD, kasetnya belum. Silakan untuk tunanetra dan mualaf diperoleh secara gratis. Nggak usah teksnya ya, kalau mualaf kan nggak nggak lihat kan ini. A i u ba A i u ba gitu. U an ani a na minal ni ma i an ani a babi bu bab bu bam bani na minal ni ma bi bam bani bani lisa ya. Oh, kan sudah ada teksnya tuh, sudah ada CD-nya. Saat macet di mobil, setelin itu ya belajar ya udah. Assalamualaikum, baik di 85904785 silahkan kami berikan kesempatan kembali untuk mencoba surah Al-Munafiqun. Uh, lusa kita teruskan surah At-Taghabun ya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Ibu Nani. Di mana? Di Serengseng Sawah. Serengseng Sawah. Jam bedak Bangga silahkan dilaguin ya. Lagu salat aja atau lagu tadarus. Insyaallah Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Itu bisa atau dicepetin sedikit A'udzu billahi minasyaitonir rajim.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 Ya, Bu Nani di Serengseng sawah. Nah, lagunya jangan diinyek-inyek, jangan, jangan dientek-entek. Ya ayuhal. Langsung aja. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Gitu, belajar lagunya. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Iya, nggak apa-apa belum bisa lagunya. Terus, Wamai. ومن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Coba maaf teleponnya gemeresek. Kenapa tuh diberikan dulu ya? Iya, ini, Eh, Spiralnya kayak kabelnya. ini Uh -uh, telinga saya kesakitan ini. Oh. Ya, dibenerin dulu. Mohon maaf, Ibu. Ya. Teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, biasanya kabel kelamaan mau putus gitu. Jadi cocok-cocok. Aduh, kalau pakai headphone sakit gitu ya telinga. Silahkan, yang lainnya. Be belajar lagu nggak apa-apa sebisanya dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan di Bulus Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Yang mualaf itu ya? Iya. Udah berapa lama Ibu? Uh, eh, masuknya uh -huh. udah 30 eh 30 tahun. Oh iya, Baru ya. bisa mabar. baru. bisa tapi sudah bagus sudah lancar. Iya. Ada orang yang Islam dari kecil malah belum bisa baca Quran. Hmm. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus lagunya, tapi irnya nyambung ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله nah, Bagus, jangan andike ya. Dik, gitu hamasnya, jangan jadi kol-kolah. An zikrillah ya. ya. wa may yaf'al. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها A-nya dua. Idza jaa ajaluha. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Terima kasih ya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan untuk hari ini kita taklim ya eh, belajar terjemah Al-Quran, bahasa Arab, dan tafsir untuk Sabtu Tahsin. Ini Pak Rozak, eh, Pak eh, hmm, oh bukan Pak Rozak, ini namanya siapa? Enggak oh, pakai nama. Hmm. Tentang kol nanti eh, dikaji ya, oh Ibu ini, Ibu, Ibu Indra. Tentang kol nanti kita bahas pada babnya. Dan tajwid itu tidak jangan seperti jadi esensi ya. E, maksudnya belajar tajwid oke okay, harus tapi jangan terbelenggu dengan istilah-istilah yang ber, terle, terlalu berlebihan gitu. Tajwid profesional oke. Okay. Ini kan harus begini, seperti ini, seperti ini. Yang terpenting bacanya bagus, makhrajnya bagus, itu kemudian terjemahnya, tafsirnya yang terpenting ke sana. Jangan lagunya digelak-gelik, lagu ini, lagu itu, isinya nggak ngerti apa bedanya dengan kita dikasih kera itu kalau dikasih emas kan nggak mau dia, maunya apa pisang karena nggak tahu nilainya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ya, kita dikasih kelapa nggak bisa nge ngebukanya padahal kelapa kan santannya berguna. Nah ini, ya, mari kita belajar ya dalam bab, bab iklab nanti, eh, bab guna iklab kol-kolah nanti ya. Baik, e, dilihat kembali untuk hari Senin besok disiapkan untuk kelas D alfil ya sambil kita tahu terjemahnya, tafsirnya terjemah perkataannya, bacaannya, dan makhrajnya ya, tahsinnya. Untuk tajwid mungkin kalau adanya keterbatasan waktu nanti saya buatkan saat di taklim. Seperti kemarin saya sudah membuatkan tajwidnya tentang surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr sudah ditajwidkan. Itu jadi ini jadi ini, ini jadi ini, ini begini, ini begini. Nanti silahkan miliki ya untuk tunanetra dan mualaf eh, saya janji gratis. Tapi tolong mualafnya mualaf yang baru satu tahun itu ya, jangan mualaf yang sudah lama itu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau ingin mendapatkan mohon diganti aja. Untuk apa? Untuk berbagi lagi. Karena untuk netra nggak ada batasan. Untuk yatim juga silahkan. Yatim, walaupun kami sendiri punya yatim ya, ada 30 anak yatim, tapi yatim dari luar yang ingin mendapatkan juga silahkan. Gitu, untuk belajar. InsyaAllah ini bahan perenungan kita. Jangan sampai harta kita, anak kita melupakan untuk selalu zikir pada Allah. Kalau itu terjadi, rugilah kita. Faulaika humul khasirun. Dan janganlah kita menyesal saat kita mau dicabut nyawa kita. Ya Allah, beri tangguh sebentar. Aku akan berbuat baik. Aku akan ini, akan itu. Nah, jangan seperti itu. Karena penyesalan itu tidak ada artinya di akhir. Ya, jadi nyesal sudah terjadi buat apa lagi? Tapi yang terpenting bagaimana kita ke depan menata diri, mengisi hari-hari kita. Baik, jangan lupa hari ini kita taklim jam 9 sampai jam 12 ada belajar tajwid secara umum. Jam 1 atau jam 13 sampai 17-nya ada belajar e, terjemah perkata Al-Qur'an bahasa Arab, nahwul wadi, Nahul Sorob, ya Insya Allah Biar kita lebih bermakna. Bisa baca Quran, makhluknya bagus, ngerti isi Al-Qur'an. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Salahnya berarti dari kebodohan saya. Benarnya adalah dari Allah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakan budak belian. Maka